Kita melihatnya, ini terbatas kan kenikmatan yang luar biasa dikatakan. Wa ala fir'auna wa'antum antum tandur. Kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, kamu melihatnya. Ada beberapa pertanyaan, lo kenapa di situ? Kok tidak disebutkan Fir'aunnya, kok hanya ala Fir'aun saja? Mestinya kan Fir'aun juga dan memang Fir'aun juga menghilang. Kalau pada surat ini memang menyebut Fir'aun apa menyebut anak Fir'aun. Sedangkan pada surat Al-Isra di sana disebut Fir'aun dan juga pengikut pengikutnya. Kalau pada Al-Isra pada surat 17 ayat 103 di sana Allah berfirman فأراد أن يستخفهم من الأرض فأغرقنا ومن معه جميعا فأراد أن يستخفهم من الأرض maka Fir'aun hendak mengusir dari Israel dari muka bumi artinya bumi Mesir فأراد أن يستخفهم من الأرض فأغرقنا maka dia Fir'aun kami tenggelamkan waman ma'ahu dan orang-orang yang beserta Fir'aun jami'an semuanya. Nah, itulah kalau pada al Islam itu. Ada juga yang menyebutkan bahwa kenapa yang disebut kok hanya anak Fir'aun yang tenggelam. Fir'aunnya tidak pada ayat itu. Karena memang Fir'aun tenggelam tetapi selamat jasadnya. Yang lain-lain tenggelam, hilang, musnah. Jadi kecuali satu saja. Semua mengikut Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Nah, Fir'aunnya selamat, tapi jasadnya saja. Jadi itu namanya di dalam surat yang ke-10 surat Yunus dari ayat 90, 91, 92 di sana Allah berfirman wajawazna di bani Israel al-bahr fa'atba'am fir'aun bijunudi bagyawan wa'adwa kami mungkinkan dari Israel atau cuma yang tahu kami selamatkan Bani Israel. Wajawabna di Bani Israel al-Bahra untuk menyeberangi laut Itu laut merah. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junudu bagyaw wa'adwa, Maka Fir'aun beserta tentaranya mengikutinya hendak menganiaya kepada Bani Israel. Tapi ketika laut terbelah, menyeberang, setelah dengan tentara itu menyeberang, akhirnya lautnya kembali setelah Bani Israel di daratan. Maka hatta kalau aku kala amantu. Tak kala Fir'aun tahu dia akan tenggelam, menyatakan aman Fir'un menyatakan aku beriman annahu la ilaha illalladzi amana bi bani Israil wa ana minal muslimin aku beriman terhadap Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel dan aku termasuk orang minal muslimin orang yang Islam kalau cuma yang lama orang yang berserah diri Nah, jawab pada ayat 91. Al-ana wa qad asaita qablu wa minal Kok baru sekarang? Kamu menyatakan iman. Wa qad asaita qablu. Sebelumnya kamu selalu durhaka. Dan kamu selalu bikin kerusakan. Sembilan duanya surat 10 fal نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ bi لِمَنْ خَلْفَكَ liman maka pada hari ini kami selamatkan badanmu saja oleh karena itu pada Al-Baqarah ayat 50 dikatakan Al-Rabna ala Fir'aun yang kami tenggelamkan pengikut-pengikut Fir'aun Fir'aunya diselamatkan badannya. Jadi kalimatnya Falyaumanu jika dibadankan. Kenapa diselamatkan Fir'aunya? Ditakuna liman khalfaka ayah. Agar menjadi bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang sesudah kamu Fir'aun. Tapi banyak orang yang lupa juga. Sampai sekarang masih bisa diketahui muminya Fir'aun di museum di Kairo sana kan masih tetap ada. Dan banyak Fir'aun-Fir'aun Nabi Mumi, tapi Fir'aun yang musuhnya Nabi Musa ini ada bedanya. Yang lainnya adalah apa namanya mukanya coklat hitam hitaman kecuali yang musuhnya Nabi Musa ini mukanya Bukti, Allah alam kenapa bisa demikian? Nah, itulah apa namanya ada mengartikan disebut hari Tuhan karena memangnya selamat. Walaupun yang selamat hanya badannya doang. Bagaimana penyelamatan Bani Israel menyebar lautan? Bukan hanya Insya Allah, kami benar. Di dalam surat As-Su'ara, surat yang ke-26, ayat yang ke-63 dan 62, 63, bahwa 63, di sana apa namanya ketika Fir'aun mengejar Bani Israel akhirnya orang Bani Israel melihat Fir'aun dan di depannya ada lautan mengadu kepada Nabi Musa. Wah, kami nanti akan tersusul. Tapi Nabi Musa meyakinkan, oh tidak akan tersusul. Tuhanku mesti akan memberikan jalan keluar. Sehingga pada ayat yang tiganya Allah berfirman, Wa'u'ayna إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم kami wahyukan kepada Musa Anidrik biasa kali bahra supaya engkau pukulkan tongkatmu pada lautan itu. Kami tidak diasalkan apa. Begitu dipukulkan sekali pukul, dan mujizat kan. Mujizat andalannya Nabi Musa kan. Tongkatnya itu. Walaupun asalnya tongkat juga tongkat biasa. Bukan tongkat yang istimewa. Tapi atas perintah Allah, menjadi luar biasa begini mujizatnya laut yang dipukul bangun sholakau maka terbiarlah laut itu maka tak tahu di mana. Tiap-tiap belahan bagaikan gunung yang besar. Ini kan luar biasa. Dari Israel menjadi dua belas kelompok, ya menyeberangi lautan pada Panamanya di sana tidak ada sulitnya karena sudah bukan laut lagi sudah menjadi gunung karena perlu tingkat tauhi alif sehingga dengan adanya laut menjadi jalan terpisah-pisah menjadi belas jalur tiap jalur seperti gunung Fir'aun dengan pengikutnya pun mengejar maka pada ayat 64-nya wa'adzabna sammal akhirin. Akhirnya di sana yang lain artinya Fir'aun dengan Fir'aunnya musuh Musa dengan Bani Israel. Disusul terus ikut masuk ke dalam laut merah yang sudah menjadi gunung dan menjadi gunung. Wa'adzabna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Dan kami selamatkan Musa beserta pengikutnya semuanya selamat. Sehingga menggunakan kalimat anjayna. Bukan anjayna tapi wa anjayna Musa wa mamahu ma'ahu ajma'in. Kemudian yang lain ditenggelamkan oleh Allah. Summa azotna ba'dul batin. Maka yang lainnya kami tenggelamkan semua Fir'aun yang diselamatkan. Inna idari ayat wa kalau karum mu'min. Itu tadi kedua-duanya adalah nikmat Allah kepada Bani Israel yang nikmat jasmani. Pada ayat 52 apa 5 apa 49 50. Sedangkan pada ayat 51 nya merupakan satu nikmat rohani dengan adanya Nabi Musa diberi kitab pada ayat berikutnya lima satunya wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atamna bi'ashrin fatamma miqatu rabbi arba'ina lailah wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan ثم اتخذتم عجلا من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون Allah berfirman pada ayat ke-51 Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah Ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa untuk memberikan Taurat supaya Musa bermunajat selama 40 malam. Ada ayatnya disebutkan 40 malam. Berarti semedinya Musa, munajatnya Nabi Musa alaihissalam di saat malam saja. Kira-kira siangnya tidur. Tapi tidak bersama dengan orang Bani Israel. Terpisah Nabi Musa ke Bukit Sinai. Nah, Bani Israel tetap di tempatnya, walau alam di mana di sana selama arba'ina lailah. puluh malam. Ditinggal Nabi Musa puluh malam, sumattakhaltumul ijalah. Kemudian kamu menjadikan patung anak sapi dianggapnya sebagai Tuhan. Wa antum zalimun. Kamu Bani Israel jadi orang yang zalim. Istimewanya apa? Udah zalim itu masih dimaafkan oleh Allah. Suma atawna ankum min ba'di dzalika ma'allakum tashkurun. Kami maafkan kamu semua setelah itu agar bersyukur. Jadi diampuni oleh Allah dosa syiriknya supaya mau bersyukur. Di dalam surat 7 yang 142 juga kita katakan ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممنا بعشر فتم ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هو اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين kami janjikan kepada Musa untuk menerima Taurat supaya bermunajat 30 hari 30 malam mohon maaf Salatin alailata. Ya, Wa atmamna bi'asyarin disempurnakan dengan 10 hari lagi. Maka sempurnalah 40 malam. Dengan 10 jadi 40 malam. Hasanah para rasul menyebutkan memang waktunya semedi bagi Nabi Musa pada malam hari, siangnya ya bisa tidur, bisa kita yang lain. Tapi yang jelas di sana pada Israel justru malah menyembah patung anak sapi yang didesain oleh family sedemikian rupa. Tetapi Allah memaafkannya. Nah, inilah satu nikmat yang luar biasa. Pemaafan dari Allah padahal sudah perbuatan syirik. Kita tidak tahu tobatnya bagaimana, tapi langsung apa itu. Padahal pada cara kita ini kalau orang yang syirik tanpa dosa kan tidak akan diampuni oleh Allah. Kan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, inilah keistimewaan dari Israel. Tapi nanti pada ayat berikutnya, karena mati juga ada yang musyrik, akhirnya hukumannya disuruh membunuh dirinya. Itu pada tiga ayat berikutnya. Baik, mungkin ada yang perlu disampaikan, silakan. Ini ceritanya cerita tentang Bani Israel masih panjang. Tapi yang tidak kita ambil bisa apa? Bahwa suatu nikmat dari Allah ini bisa berupa pemberian, bisa juga penyelamatan. Ketika nikmat kita diuji oleh Allah dengan kesenangan, kita harus bersyukur. Dan justru tidak sedikit yang tidak lulus karena tidak bisa bersyukur. Bahkan satu hal yang ujian yang kesulitan, sulit, kita harus sabar. Dan dengan kesabaran itu banyak juga yang lulus. Karena kesulitan itu menjadikan orang ingat kepada Allah Bagaimanapun juga mudah-mudahan kita yang selalu mendapatkan limpahan nikmat yang luar biasa selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, in syakartum la wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Eh tidak ada yang disampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.